nikmat-nikmat Allah itu akan ditambahkan kepada kita akan tetapi apabila kita mengkufuri tidak mau mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita maka ingatlah Allah mengatakan siksa Allah sangat pedih dan salam salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan dengan adanya kita senantiasa menyebut dan mengingat asma rasulnya dan selalu mulut kita, bibir kita basah dengan bacaan Al-Quran dan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah kita nanti akan diselamatkan oleh Allah dan paling tidak akan memperoleh syafaat dari beliau dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin rahimakumullah saya berpesan kepada diri saya dan para hadirin semua marilah kita bersama-sama ikhtiar dengan sekuat kemampuan yang ada selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita berada di tengah-tengah di dalam bulan di mana bulan Rabiul Awal ini adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah Rasulullah dilahirkan ke dunia dan kita adalah bagian daripada umatnya untuk itu marilah kita juga mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita sebagai umatnya baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sesuai dengan yang kita ketahui bahwa seluruh rasul yang dimiliki yang ada di dunia ini rasulnya Allah dan nabi Allah itu yang mendapatkan kewenangan untuk bisa memberikan syafaat kepada umat manusia hanyalah rasul kita yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka beruntunglah sudah barang tentu kita sebagai umat Rasulullah akan mendapatkan prioritas terlebih dahulu bila mana kita senantiasa juga menyebut-nyebut asma beliau dan menjalankan sunnah-sunnah beliau karena beliau juga pernah memberikan ujangan kepada kita bahwa barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka orang itu tandanya cinta kepadaku dan barang siapa yang cinta kepadaku maka nanti akan bersama-sama aku di surga Mudah-mudahan kita menjadi bagian umatnya Rasul sebagaimana yang disebutkan oleh beliau. Benar-benar menjadi orang-orang yang nanti di surga bersama-sama dengan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kesempatan ini saya mengambil tema khutbah bahwa marilah kita sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan uswatun hasanah, uswah yang patut untuk kita teladani di dalam keseharian kita, dalam perjuangan kita, dalam pengabdian kita kepada Allah, pengabdian kita kepada masyarakat dan negara yang kita niati karena Allah dan itu semua adalah kita dapatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bila itu yang akan menjadi bagian penting di dalam diri kita setiap langkah gerak kita hidup di dunia ini ucapan kita tingkah laku kita amal kita yang baik-baik dan kita contoh dari ajaran Rasulullah adalah merupakan bagian yang tidak bisa kita lepaskan untuk kita niat ibtigha'a wajahillah untuk mendapatkan ridho untuk mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan niat ingin mendapatkan ridho Allah, niat karena karena Allah insyaallah apa yang kita lakukan senantiasa akan memperoleh kemudahan-kemudahan. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah bahwa kita sekarang ada di bulan Maulud di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan yang pada akhirnya menjadi salah seorang Rasul Allah yang menjadi suri teladan kita sebagai umatnya Allah telah menyebutkan di dalam firman-Nya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah Al-ayah Sungguh di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri teladan contoh yang bagus Oleh karena itu salah satu di antaranya kita sekarang ada pada posisi di tahun 2017 tahun di mana sebentar lagi dua bulan tiga bulan lagi kita telah memasuki tahun 2018 dan berikutnya adalah 2019 kita sebagai bangsa Indonesia telah mengetahui, telah mendengar, telah membaca, telah melihat di berbagai macam informasi dari media cetak maupun media elektronika maupun dari medsos-medsos yang kita baca bahwa tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik di negara tercinta yaitu negara kesatuan Republik Indonesia ini maka biasanya gesekan-gesekan hal-hal yang sepele kadang-kadang akan merusak hubungan silaturahmi kita hubungan kekeluargaan kita hubungan persaudaraan kita apalagi persatuan dan kesatuan kita oleh karena itu marilah kita simak beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan khutbah Jumat pada hari ini hadirin rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Begitu pula Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء نساء عسى أن يكون عسى أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون artinya wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok janganlah kamu saling mencela satu sama lainnya dan janganlah memanggil dengan gelar-gelar yang buruk seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik, panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hadirin rahimakumullah, kita sambung dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasadu wal baghdau hiya al la aqulu tahliku sya'ra ولكن تحلق الدين والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام رواه أحمد والترمذي Artinya telah merambah kepadamu penyakit itu penyakit al-hasadu iri hati dengki dan penyakit al-baudau yaitu saling membenci penyakit-penyakit tersebut dapat mencukur habis aku tidak mengatakan mencukur rambut tetapi mencukur agama demi zat yang diri Muhammad ada pada kekuasaannya kamu tidak akan ma masuk surga sehingga engkau menjadi orang-orang yang beriman dan kamu belum menjadi orang-orang yang sempurna imannya sehingga kamu saling mencintai satu sama lain maukah kamu saya tunjukkan sesuatu yang apabila kamu kerjakan maka kamu termasuk orang-orang yang saling mencintai yaitu afsus salam afsus salam maknanya adalah sebarkanlah salam afsus salam bainakum sebarkanlah salam di antara kamu Afsus salam bainakum budayakanlah salam di antara kamu Afsus salam bainakum biasakanlah salam di antara kamu Afsus salam bainakum jagalah keselamatan kedamaian keamanan ketenteraman, kesejahteraan di antara kamu Ayyul hadirun rahimakumullah Sudah barang tentu kita tidak ada seorang pun di antara kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ini yang ingin celaka tentu kita ingin menjadi orang-orang yang selamat dan menjadi orang-orang yang imannya sempurna kata Rasulullah beliau memberikan resep kepada kita bahwa absus salam adalah sebagai tanda apabila itu kita lakukan di antara kita maka kita termasuk orang-orang yang saling mencintai di antara kita maka intinya adalah marilah kita uh, tiada kata tidak untuk saling mencintai, saling mengkasih sayangi di antara kita. Ini maknanya adalah agar kita semuanya ingat bahwa tidak saling mencintai berarti sebaliknya mungkin saling mengolok-olok saling bermusuhan apalagi tidak saling menyayangi mungkin saling ingin memberikan kerusakan memberikan kecelakaan atau hal-hal yang tidak baik terhadap saudara kita yang lain. Oleh karena itu, intinya dengan saling mencintai di antara kita adalah suri teladan Rasulullah kepada kita agar kita tetap untuk memperkuat, memperkokoh persatuan dan kesatuan, menjaga hubungan silaturahim, menjaga hubungan persaudaraan di antara kita. Kalau Allah mengingatkan bahwa di antara kita orang-orang yang beriman adalah saudara, maka oleh karena itu ayyul hadirun rahimakumullah agar kita tidak menjadi orang-orang yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya malah kita ikuti apa yang menjadi petunjuk instrumen-instrumen dari Allah dan dari Rasulnya senantiasa kita ingat dengan sekuat kemampuan dan kemampuan yang kita miliki untuk kita usahakan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya Allah melarang kepada kita supaya kita jangan mengolok-olok orang lain jangan mencemooh orang lain jangan menghina orang lain jangan meremehkan orang lain apalagi memfitnah orang lain karena boleh jadi orang-orang yang diolok-olok itu atau yang dicemooh bahkan diremehkan juga dihina apalagi difitnah maka orang-orang itu mereka itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang mengolok-olok dan seterusnya dan seterusnya ayyuhal hadirun rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa penyakit yang merusak tatanan ya penyakit yang merusak nilai-nilai kemasyarakatan penyakit yang merusak persatuan dan merusak agama bahkan merusak agama adalah al-hasadu iri hati dengki hasud dan al-baghdau saling benci membenci bahkan an-namimatu eh, mengfitnah mengadu domba ini adalah penyakit-penyakit yang akan merusak tatanan nilai-nilai baik di antara kita nah, bahkan merupakan tatanan-tatanan yang sudah tertata bagus di tengah-tengah masyarakat kita ini akan menjadi rusak gara-gara sifat hasud, bagdo dan namimah, sifat iri hati, saling benci membenci dan mengadu domba bahkan memfitnah. Ini semua adalah sifat-sifat yang jelek yang akan merusak tatanan kemasyarakatan kita. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia hendaknya sesuai dengan uh, iman yang kita miliki sebagai orang Islam, seorang mukmin, mari kita berpegang teguh mukmin muslim di negeri tercinta kesatuan Republik Indonesia NKRI ini adalah orang yang terbesar terbanyak oleh karena itu bila mana kita orang-orang Islam dan orang-orang yang mukmin ini adalah orang-orang yang saling mencintai yang merawat kebersamaan persatuan dan kesatuan insya Allah negeri ini akan menjadi tentram aman damai dan tidak ada sedikitpun hal-hal yang tidak kita inginkan ayyuhal hadirun rahimakumullah Rasulullah juga mengingatkan kepada kita bahwa beliau tidak mengakui sebagai umatnya yaitu kepada orang-orang yang punya sifat iri hati orang-orang yang gemar menyebarkan fitnah orang-orang yang saling benci membenci di antara satu dengan yang lainnya beliau berkata laisa minni dzu wala namimatin bahkan la yadkhulul jannah namamun rawahul bukhari bukan termasuk umatku orang yang memiliki sifat hasud iri hati dengki dan orang yang suka mengadu domba memfitnah dan tidak bakal masuk surga bahkan mencium harumnya surga orang-orang namamun yang tukang memfitnah hadis riwayat Bukhari ayyul hadirun rahimakumullah saya ingin mengingatkan pada diri saya dan hadirin kaum muslimin saudara-saudara saya bahwa suatu saat pernah ada cerita di Masjid Madinah Rasulullah berkata kepada para sahabat sesudah salat jamaah subuh sebentar lagi ada calon penghuni surga yang akan masuk masjid kemudian tiba-tiba ada orang yang masuk ke masjid kemudian besoknya lagi sampai tiga hari berturut-turut Rasulullah mengatakan begitu sebentar lagi calon penghuni surga akan masuk masjid dan orangnya pun tetap yang orang itu kemudian ada salah seorang sahabat yang kepingin tahu ini adalah kata Rasulullah apa yang dikatakan Rasulullah adalah hak wala yantiqu anil hawa in huwa illa yuha Allah telah mengatakan bahwa tidaklah apa yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah keluar dari hawa nafsunya akan tetapi adalah merupakan semata-mata wahyu dari Allah yang telah diwahyukan kepada beliau. Hadirin oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah hak sehingga ada sahabat yang penasaran amal apa yang dilakukan, kelebihan apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Kau Rasulullah mengatakan bahwa orang ini termasuk calon penghuni surga sebagaimana yang pernah dikatakan Rasulullah mengatakan saya mendengarkan Bilal sedang berjalan-jalan dengan sandalnya di surga maka Bilal adalah menjadi penghuni surga oleh karena itu sahabat ini ingin mengetahui lalu beliau ingin melakukan penelitian dan melakukan bepergian kemudian uh, ber minta izin kepada orang yang disebut oleh Rasulullah SAW penghuni surga untuk bisa bermalam di situ karena dalam perjalanan yang jauh dipersilakan untuk bermalam di situ lalu dilihat di dalam kesehariannya biasa dia waktunya suhul nyambut gaib bekerja berdagang maupun bekerja yang lain mengaji abdi masyarakat maupun abdi negara yang tentu diniati karena ibadah kepada Allah maka orang ini pun bekerja suhul sebagaimana biasanya wajar-wajar saja malam hari pun setelah bersamaan salat maghrib dan isya kemudian beliau pun tidur dan tengah malam hanya sepertiga malam yang sedikit beliau ini bangun kemudian melakukan salat tahajud dan salat hajat tahajud ini adalah merupakan salat yang dimana Allah menjanjikan kepada kita semua yang mengistimewakan, yang mendawamahkan, yang mengkontinyukan, membiasakan salat tahajud insya Allah dimudahkan oleh Allah dan diberikan derajat yang mulia ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ini bahwa Allah mengatakan termasuk sebagian dari malam tidak seluruh malam yang dilakukan oleh Rasulullah yang ditiru oleh para sahabat beliau adalah sebagian sepertiga malam sedikit dari malam itu mereka-mereka sesuai dengan tuntunan Rasulullah bangun malam kemudian melakukan sholat tahajud yang dikatakan oleh Allah bahwa orang yang membiasakan sholat tahajud di malam hari maka di mana kebanyakan orang sama tidur bahkan orang ini bangun kemudian tahajud insya Allah orang ini menjadi orang-orang yang ditempatkan di tempat yang maqamam mahmuda tempat yang terpuji tempat yang terhormat tempat yang mulia baik di dunia maupun di akhirat mudah-mudahan kita tiada henti-hentinya dan selalu berkeinginan untuk menjalankan salat malam itu dan bisa menjadi bagian umat Rasul yang membiasakan salat malam. Amin ya rabbal alamin. ayyuhal hadirun rahimakumullah kemudian keesokan harinya sahabat yang ingin tahu amal perbuatan sahabat Rasul yang disebut sebagai calon penghuni surga tadi adalah kembali beliaunya akan pamitan untuk meneruskan perjalanan lalu yang punya rumah apakah tidak ada sesuatu yang ingin disampaikan para sahabat rupanya sahabat yang punya rumah itu sudah mulai terasa mungkin ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan maka ketika diberi kesempatan seperti itu sahabat yang ingin tahu maka ingin menyampaikan wahai sahabat selama tiga hari berturut-turut Rasulullah menyebutkan bahwa anda menjadi calon penghuni surga sesungguhnya Sebenarnya saya sekarang ingin mengatakan, saya ingin tahu amal perbuatan apa, kelebihan apa yang Anda miliki sehingga Anda menjadi calon penghuni surga sebagaimana kata Rasulullah. Kemudian orang ini menjabat wahai sahabatku bahwa aku tidak pernah iri hati kepada saudaraku yang diberi anugerah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasut itu telah hilang pada diri sahabat yang disebut sebagai calon penghuni surga maka hasud itu adalah merupakan hambatan kita untuk menjadi orang yang sukses apalagi sukses di akhirat di dunia saja mungkin kesulitan untuk menjadi orang yang sukses karena iri hati karena dengki karena hasud ini pertama beliau mengatakan saya tidak pernah iri hati terhadap orang lain yang diberi anugerah kenikmatan oleh Allah orang lain menjadi bupati, wakil bupati, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi presiden, menjadi orang yang sukses dunianya, dia pun menerima kona'ah apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya bahkan punya keyakinan bahwa apa yang kita miliki sekarang itu adalah yang terbaik bagi kita semua indallah Allah telah memberikan yang terbaik kepada kita marilah kita mensyukuri apa yang ada kepada diri kita ketika kita mendapatkan kelebihan kenikmatan kita syukuri tiada hentinya mensyukurinya kepada Allah kalau kelebihan harta maka zakatnya sodakohnya dan seterusnya, dan seterusnya ini tentu tidak akan kita lupakan begitu pula ada kelebihan mempunyai kebijaksanaan atau kekuasaan maka dengan kekuasaan itu bisa kita terapkan aturan-aturan peraturan perundang-undangan maupun tatanan untuk memberikan ketenteraman kesejahteraan tatanan yang indah, yang sejuk, yang aman, yang damai di antara masyarakat kita dengan kekuasaan yang kita miliki. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Yang kedua, kata sahabat Rasul yang disebut calon penghuni surga. Pertama tadi adalah tidak pernah iri hati terhadap saudaranya yang diberi kenikmatan oleh Allah. Yang kedua, dia mengatakan saya tidak pernah berdusta di dalam selama hidup saya. Dalam perilaku apa saja saya tidak pernah berdusta. Kata sahabat, dua hal ini memang begitu beratnya makanya pantaslah orang ini kalau memang itu benar apa adanya maka orang ini disebut oleh Rasulullah untuk menjadi calon penghuni surga dan sahabat itu pun yakin karena yang menyebut begitu bukan siapa-siapa kecuali adalah yang menyebutkan calon penghuni surga adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mengetahui bahwa perilaku sahabat yang disebut-sebut sebagai calon penghuni surga adalah orang yang terhindar dari rasa hasud dan orang yang tidak pernah berbohong Kemudian ada lagi orang yang dimuliakan oleh Allah termasuk surga tempatnya adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu. Apalagi di masa-masa senja, usia yang tua orang tuanya, apabila ada di antara kita kesempatan itulah kita untuk mendulang, untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya untuk menginvestasikan pahala yang sebanyak-banyaknya sebagai bekal sanggup kita untuk menghadap kepada Allah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah dan dijauhkan dari sifat-sifat hasut, sifat dengki dan sifat saling membenci. Oleh karena itu inilah intinya khutbah yang ingin kami sampaikan. Dari dua hal itulah sumber malapetaka di antara kita. Apapun yang akan terjadi dengan berbagai macam aturan apapun yang ada ketika kita terhindar dari sifat hasud dan sifat bagdo saling tidak saling membenci maka insya Allah tatanan di tengah-tengah nilai-nilai baik tengah masyarakat kita akan menjadi berjalan dengan baik dan kita menjadi saudara-saudara yang nikmat, yang enak, yang tenang, yang tentram, yang damai. Maka absus salam sebarkanlah salam. Pertama adalah mengucapkan salam apa adanya. Assalamualaikum tetapi makna istilahi selanjutnya adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi menyebarkan perdamaian menyebarkan ketentraman menyebarkan ketenangan memberikan ketenangan kepada saudara-saudara kita yang lain maka marilah kita perkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai anak-anak bangsa bangsa di negeri tercinta yaitu NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia mari kita jaga jati diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah kita kembalikan semuanya kepada Allah kita ikuti tuntunan Rasulnya agar kita tidak menjadi orang-orang yang iri hati terhadap saudara kita yang lain agar kita tidak mudah disulut untuk kebencian kita membenci orang lain kadang-kadang kita membenci orang lain bukan karena diri kita tapi karena ada orang-orang di luar yang ketiga yang menyulut kepada kita untuk menjadikan orang yang benci yang semula kita tidak benci kepada si A maka karena disulut oleh saudara kita yang lain dengan pandainya keahliannya Ah, maka menyebarkan fitnah dan mengadu domba maka kita pun akan menjadi bagian daripada orang-orang yang suka membenci naudzubillah min dzalik mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat hasud iri hati dan sifat baudha saling membenci ketika ini ada di antara kita insyaallah ke masyarakat kita, negara kita akan menjadi negara yang aman, tentram, damai.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 بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اشرف عنا كيد الظالمين ومكر الماكرين وسهر الساحرين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اغفنا شر الظالمين يا إلهنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا ونسألك العافية من كل بنية ونسألك الشكر على العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وبارك لنا يا الله فيما أعطيتنا واخلف علينا كل غائبة لنا